وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد Insya Allah Ta'ala mulai hari ini kita akan melanjutkan silsilah kita Naam berkaitan masalah silsilah al-aqidah Yaitu pelajaran berikutnya kitab Nawakidul Islam Kitab ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Al Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala yaitu kitab Nawakidul Islam pembatal-pembatal keislaman. Namun kita yang akan kita baca nanti adalah syarahnya Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Jadi yang kita baca adalah kitab Nawakidul Islam miliknya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dengan syarahnya Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun sebelum memasuki kitab ini, bahwasanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu tidak terbatas cuman 10 6. Dan juga beliau menyebutkan nanti itu bukan makna pembatasan, cuman seringnya ketika seseorang terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman tersebut, maka dia masuk dalam kekufuran. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasannya pembatal keislaman cuma yang disebutkan dalam kitab ini. Tidak. Bahkan nah semua keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan nah berkaitan masalah yang bisa menghilangkan agama ini atau menghilangkan keimanan seorang maka itu bisa membatalkan keislaman. Jadi jangan sampai kita tidak sengaja ternyata apa? Ternyata Islam kita terbatalkan Nah, karena orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, semula dia berada di atas agama Islam, kemudian dia beralih nah, kepada agama kekufuran, Yahud, Nasara, dan semisalnya, atau agama, semua agama selain agama Islam, maka ancamannya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir" faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang murtad dari kalian atau salah seorang dari kalian murtad keluar dari agama Islam kembali kepada agama kekufuran na'am fayamut kemudian dia mati wa huwa kafir dalam keadaan kekufuran bayangkan mati dalam keadaan kekufuran tidak tobat tidak kembali kepada agama Islam, hati-hati. Kata Allah Ta'ala, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang terhapus atau hancur amalan mereka di dunia dan di akhiratnya. Jadi selama ini dia beribadah, sholat, zakat, puasa, namun ketika di akhir hayatnya murtad atau di pertengahan jalannya dia murtad, ya, keluar dari agama Islam kemudian beralih kepada agama agama jahiliyah, agama kekufuran, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, tidak ada faedahnya sama sekali, hancur amalannya. Kemudian apa balasan berikutnya? Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka adalah penduduk api neraka. Yang mana api neraka itu dalamnya sangat dalam sekali. Dikisahkan dalam sebuah hadis kalau seandainya batu, sebuah batu besar, naam, dilemparkan kepada neraka tersebut, niscaya apa? Dia jatuh sampai ke kerak neraka yang paling bawah sab'una kharifan. 70 tahun. Bayangkan itu. Jauh sekali. Dan dalam sekali dan panas. Nah, kalau orang sudah masuk ke dalam neraka jahanam tersebut, hum fiha mereka kekal di dalamnya. Nah, maka jangan merasakan kehidupan dan jangan merasakan kematian. Merasakan adab terus. La yamutu fiha wa yahya. Tidak hidup, tidak mati. Namun perlu diketahui, orang-orang kafir yang masuk di dalam neraka yang kekal di dalamnya ada Dua pembagian. Pembagian yang pertama adalah orang kafir yang asli. Orang kafir asli itu sejak kecilnya kafir, hingga pesannya kafir, keluarganya kafir, orang-orang kafir, agama Yahud, Nasara, dan semisalnya, naam, itu kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab yaitu al-yahud wan nasara dan orang-orang musyrikin finari jahannam. Mereka berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, itu yang pertama ya, orang kafir yang asli. Kemudian yang kedua adalah orang kafir yang murtad. Dalam artian dia semula muslim, mukmin, cuma karena dia mengharapkan dunia atau semisalnya segelintir dunia atau iming-iming harta dan semisalnya akhirnya dia murtad. Nah, meninggalkan agamanya, maka dia juga termasuk hukumannya apa? berat, kekal di dalamnya kekal di dalamnya karena dihukumnya apa tadi dihukumi bahasanya faula awaula ika ashabun nar dan mereka itu penduduk api neraka hum fiha khalidun dan mereka kekal di dalamnya naudzubillah itu balasan bagi orang-orang yang murtad jadi orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal itu ada dua kafir yang asli sama kafir yang apa yang murtad tadi itu nah barakallahu fikum kemudian Nah, ucapan nawakidul Islam yang beliau sampaikan nanti, beliau nyebutkan sepuluh nawakid, sepuluh pembatal keislaman. Ini bukan apa? Laisa ala sabilil hasr. Bukan semata-mata pembatasan. Cuma apa? Karena likasrotiha awli masyhuriha. Karena yang banyaknya itu seringnya sepuluh itu. Atau karena masyhurnya sepuluh itu. Adapun yang lainnya bisa jadi termasuk apa? Pembatal keislaman juga. Itu yang akan beliau sebutkan nanti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Nah, itu termasuk mukadimah pembukaan yang kita sebutkan. Sekarang kita masuki pembahasannya Qala al-muallif al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala kata beliau bismillahirrahmanirrahim Qala Syekhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala berkata Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Naam Kata beliau I'lam Anna al Islam Naam asyaratun nawakid Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal Ada 10 pembatal keislaman Nah ini sudah kita sebutkan tadi ya Bukan pembatasan Cuman yang kebanyakan orang terjatuh di dalamnya Atau masyhurnya orang itu terjatuh dalam 10 perkara tersebut Dalam artian Sepuluh itulah yang masyhur, bukan pembatasan. Naam. Namun sebelum kita masuk syarah daripada ini, nah, kita perlu mengingat kembali berkaitan masalah apa? Masalah limada bada'a al-musannifu rahimahullah taala bil basmalah. Itu sering kita ulang-ulang agar semakin melekat di dalam dhihn, dalam benak manusia. Sering kita jumpai bismillahirrahmanirrahim, di kitab lain bismillahirrahmanirrahim, di kitab satunya lagi bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa? Alasannya apa? alasannya dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu apakah ada alasan? Kita tentunya husnudzannya, berbaik sangka dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tidak lain tidak terlepas daripada berikut ini. Pertama, nah, kenapa al-mu'alif mengawali kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim? Pertama adalah iktidaan bi kitabillahi jalla wa ala. Itu, iktidaan bi kitabillahi jalla wa ala. Pertama, dalam rangka untuk mencontoh atau mengikuti Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim, nam Allahu Jalla wa Ala apa? Iftataha atau ibtada'a. Nam fi kulli suratin bil basmalah illa surat al-bara'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai atau membuka setiap surat itu dengan bismillahirrahmanirrahim basmalah. Kecuali surat apa? kecuali surat Al-Bara'ah dinamakan dengan surat At-Taubah, dinamakan lagi dengan surat apa? Al-Fadhihah. Bukan Al-Fatihah ya, Al-Fadhihah. Naam. Al-Fadhihah itu. Itu di dalam surat At-Taubah tidak ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita perlu kita ketahui di dalam Al-Qur'an sebagai faedah ada di sana disebutkan dalam satu surat, naam, itu dua bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat apa? Surat An-Naml di dalam surat An-Naml tersebut, awal kali diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di di dalam surat tersebut ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. ketika apa? Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada siapa? Kepada Ratu Saba. Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi jalla wa ala. Yang kedua, iktidaan bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka mencontoh atau mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Lianna nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana lamma kadaba rasail au risalatan ila al-udama au ila al-muluk iftadaha na'am risalatahu bil basmalah. Beliau me membuka risalahnya atau memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ketika Rasulullah menulis surat kepada siapa? Kepada Raja Rum, Persi, Hirokal Azim Rum itu. Rasulullah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasulih ila Hirokal Azim Rum itu. Jadi Rasulullah SAW adalah tauladan kita, panutan kita yang harus kita contoh. Naam itu yang kedua yang ketiga adalah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi iktidaan bi ba'dil anbiya dalam rangka mencontoh sebagian para nabi di antaranya nabi Sulaiman yang dikisahkan dalam surat An-Naml itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim na'am mulai suratnya dengan bismillah barakallahu fikum kemudian kita memasuki syarahnya qala asy-syekh al-'allamah salih Al-Fauzan hafizahullah taala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata beliau, qala as syekh rahimahullah taala, "I'lam." I'lam di sini kata beliau Ya'ni ta'allam wafham. Maknanya adalah pelajarilah dan pahamilah. Jadi i'lam ini kalau kita artikan artinya ketahuilah. Tapi ternyata apa? Ternyata di balik i'lam itu ada dua makna yang penting, yaitu ta'allam wafham. Ta'allam wafham pelajarilah dan pahamilah. Nah, karena i'lam ini adalah fi'il amr, bukan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, tapi fi'il amr, perintah. Pelajarilah dan pahamilah. Ta'allam ini fi'il amr. Dari kata apa? Dari kata ta'allama. Ya ta'allamu ta'alluman. Kemudian fi'il amrnya ta'allam. Wafham. Ini juga dari kata fahima. Yafhamu fahman ifham. Nah, seperti itu. Jadi kata beliau i'lam yakni ta'allam wafham. Pelajarilah dan pahamilah. Seperti ini ilmu. Karena ilmu itu dicari ya. Ilmu itu pada asalnya apa? Yu'ta walayati. Didatangi tidak mendatangi. Itu ilmu seperti itu. Jadi para ulama zaman dahulu itu rehlah pergi jauh-jauh eh, dengan perbekalannya terkadang menjual apa yang di rumahnya dijual untuk untuk melakukan rehlah dan semisalnya. Nah, Kata beliau, wahadil kalimatu yu'tabiha li ahamiyati. Kata beliau, kalimat ini atau kata ini jadi kata iklam didatangkan dengannya apa? lil ahamiyah karena sesuatu kepentingan. Ada sesuatu yang penting, perkara yang penting. Wa tanbihi ala ahamiyati ma ba'daha dan juga peringatan terhadap apa pentingnya pembahasannya setelahnya. Jadi seringnya kalau ucapan iklam itu seringnya setelahnya penting sekali. Iklam ya akhi, I'lam ya fulan. Itu biasanya seringnya setelahnya itu perkara yang penting berkaitan masalah agama contohnya. Seperti itu. Seperti apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah. Fa'lam, ya kan? Ilmu dulu. Kemudian apa? Annahu la ilaha illallah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Kemudian apa? Wastaghfir dzambik. Dan minta ampun engkau terhadap dosamu. Barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian kata beliau, anna nawaqidul Islam asyaratun, bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10 kata beliau. Apa syarahnya? An-nawaqid, nawaqid itu jamak taksir. Dia tidak boleh ditanwin, nggak boleh kita baca nawaqidun, itu keliru. Tapi nawaqidu. Kenapa? Karena dia masuk siwah muntahal jumuk, bentuk terakhir daripada jamak tidak bisa dijamak lagi. Ngikuti wazan atau timbangan apa? fawail atau mafa'il seperti itu. nawakidu, nah, fawailu atau mafailu. Nawakid ini kata beliau jam'un nakidin jamak dari nakid. nakid ini mufradnya, nakidun itu mufradnya, jamaknya nawakidu tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena sigah muntal jumu bentuk terakhir daripada jamak mengikuti wazan fawail atau nam mafail tadi itu. Contoh lain apa? Masjidun masajidu Enggak boleh kita katakan terang-terangan masajidun khata. Masajidun khata yang benar masajidu. Seperti ini. Nawaqidu. <laughs> Nawaqidu ini tidak boleh juga kita katakan nawaqidun. Nah, kata beliau an-nawaqidu jam'u naqidin. Nawaqid itu jamak daripada nakid yang artinya pembatal ya. Wahya al-mubtilat. Nawaqid itu maknanya al-mubtilat, pembatal-pembatal. Misal seperti nawakidul wudhu, pembatal-pembatal wudhu. Nah, jadi kalau kita jumpai nawakid itu sudah tidak apa? Sudah tidak ragu lagi kalimatnya, sudah tidak asing lagi. betila tuh yaitu pembatal-pembatalnya. Tusamma nawakid Kenapa dinamakan dengan nawakid Nah, nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kenapa? Kata beliau, tusamma nawakid dinamakan dengan pembatal-pembatal waktu sama bi asbabir riddah. Terkadang dinamakan juga sebab-sebab riddah, sebab-sebab membuat orang itu murtad. Au anwa riddah atau jenis-jenis kemurtadan. Kadang seperti itu. Wa ma'rifatuha muhimmatun jidda kata beliau. Dan mengenal masalah ini atau mengenal pembatal-pembatal Islam ini adalah perkara yang sangat penting, penting sekali lil muslim bagi seorang muslim min ajli dalam rangka apa dalam rangka an yatajannabaha wa yahdhar minha agar seseorang muslim tersebut apa menjauh dari pembatal-pembatal Islam tersebut dan juga berhati-hati darinya nah, kita ambil dari sini apa faedah bahwasanya seseorang mengetahui kejelekan mengetahui kejahatan mengetahui kelompok-kelompok sesat ya, ini disebut tahrir ini ikhwal muslimin, ini kelompok sesat sururiin contohnya atau kelompok hizbi yang lainnya. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar kita bisa menjauh dan juga berhati-hati darinya. Bukan untuk terjerumus di dalamnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Hudzaifah ibn Yaman yang waktu itu para sahabat wa kanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa ana as'aluhu an syarr kata Hudzaifah. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Namun, kata beliau, as'aluhu syar Wa ana as'aluhu Dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang kejelekan. Apa alasannya? Makhafatan an yudrikani. Aku khawatir kalau seandainya kejelekan itu mengenai atau menimpa diriku. Jadi sekarang kata beliau, kita mengenal pembatal-pembatal keislaman, dikhawatirkan kita tidak terasa ternyata terjatuh di dalamnya. Itu fungsinya. Jadi kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, untuk berhati-hati ya. Sebagaimana sebutkan dalam pepatah yang mungkin sering kita dengar, araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Nah, sebagian mungkin sudah pernah dengar. Barakallahu fikum, maknanya apa? Araftu syarra la li syarri. Aku mengenal atau mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, Lakin li atawakihi akan tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak mau tahu kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, dikhawatirkan yaqa'u fihi, dia terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, al muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa'a fi syai'in minha. Dikarenakan orang muslim itu apabila tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman tersebut, itu yuhsha, dikhawatirkan an yaqa'a fi syai'in minha. Dia terjatuh di dalam di dalamnya, di dalam salah satu pembatal keislaman tersebut. Nauzubillah ya. Sudah kita sebutkan tadi ancamannya berat sekali, masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Nauzubillah. Wahia minal khuturat, kata beliau, wahia minal khuturah wal ahamiyah bimakan Nah, bahwasanya pembatal-pembatal Islam termasuk perkara yang bahaya dan juga penting di tempatnya dalam artian disebutkan. Li'annaha nawaqidul Islam wa mutilatuh. Dikarenakan itu adalah pembatal-pembatal keislaman dan juga mutilatuh maknanya sama. Wa ma'rifatu asbabir riddah anil Islam muhimmatun jiddan. Kemudian mengenal sebab-sebab murtadnya seseorang dari keislaman itu penting sekali. Nah, sebelum kita tutup kita sebutkan faedah bahwasannya Nah, kitab yang dikarang oleh beliau ini, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bantahan terhadap orang-orang yang apa? Yang mereka mengatakan hurniyatul adian Menyamaratakan agama. Semua agama sama. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam sama. Sama-sama orang, sama-sama manusia katanya. Jadi nggak ada bedanya. Itu keliru, batil. Nah, bahkan apa? Bahkan yang namanya murtad itu ada. Dalam artinya yang dia itu keluar dari agama Islam, kembali pada agama jahiliyah atau memilih agama yang selain Islam. Nah, Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Kata Rasulullah, barang siapa yang dia tuh murtad dari agamanya, maka bunuhlah. Menunjukkan kemurtadan itu ada. Nah, kemurtadan itu ada. Dan juga firman Allah Ta'ala yang sudah kita baca tadi, "Wa may yartadid minkum an dinih." Menunjukkan bahwasanya murtad itu ada. Dan barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, ya, keluar atau Naam dari agama Islam tersebut. Nah, berarti ada kan? Kemudian juga firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih." Ada juga. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang dia murtad salah seorang di antara kalian dari agamanya, ila akhirnya. Menunjukkan bahwasanya murtad itu ada. Nah, Dan di antara sebab-sebab murtad itu juga ada juga di antaranya meninggalkan agamanya atau jamaatul muslimin jamaahnya kaum muslimin. Nah, dia berpaling dari kaum muslimin beralih pada orang-orang kafir. Nauzubillah. Itu berkaitan masalah murtad. Adapun berikutnya mengenai nah yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah taala ya, tentang kejadian riddah dari Islam itu bagaimana? Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu Alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.